Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, barakallahu fikum. Tersebar berita di media-media maupun di stasiun-stasiun TV pemberitaan sebuah kelompok yang menamakan diri mereka Daesh atau ISIS. Khilafah Islamiyah Irak dan Syam. Bagaimana tanggapan Islam dengan kelompok tersebut? Ya. Uh, kita katakan bahwasanya ini adalah fitnah yang luar biasa yang terjadi di zaman kita tentang ISIS ya. Namun kalau kita perhatikan ya sikap-sikap mereka maka mereka sangat dekat dengan pemikiran khawarij di antara pemikiran berbahaya yang mereka miliki adalah pemikiran takfiri begitu mudah mereka mengkafirkan orang-orang di luar mereka oleh karenanya saya katakan apakah membuat negara Islamiyah membuat khilafah Islamiyah dengan begitu mudahnya mana alul hil wal aqd alul hil wal aqd yaitu orang-orang yang dipilih oleh kaum muslimin untuk dipercayakan memilih seorang khalifah siapa yang memilih dia ini Apakah kita ingin buat khalifah dengan berkumpul seribu orang maka kemudian berdiri khalifah? Sebagaimana khalifah-khalifah yang ada di dunia ini seperti Indonesia sudah ada khalifah sebelumnya, ada kelompok-kelompok tertentu yang sudah ada rajanya. Ya. Kita bilang ISIS terlambat ya, sudah ada raja di Indonesia, raja-raja Islam yang sudah dibayat sudah ada. Dan kita tahu dalam aturannya kalau dia menganggap dia adalah raja dunia, raja kaum muslimin secara umum, maka Rasulullah SAW menyuruh untuk memerintahkan orang yang diminta untuk dibaiat yang kedua. Ya kalau datang yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqtuluh, bunuhlah khalifah yang kedua kainan mangkana, siapapun dia dibunuh. Kita katakan kalau perkaranya bikin khalifahnya hanya sekedar kumpul-kumpul kemudian tunjuk kamu jadi khalifah, kemudian kita baiat, kemudian dia jadi khalifah kaum muslimin, maka ini adalah kengawuran. Ya, kengawuran. Sudah banyak khalifah-khalifah seperti dia. Terus khalifah mana yang kita yang kita ikuti? Yang paling mengerikan adalah pemikiran takfiri dari mereka. Setiap ada orang milisi mereka, mereka katakan murtad. Ya. Oleh karenanya mereka muncul di Syam, ya, di Suriah, kemudian mereka membunuhi para mujahidin. Ya. Mereka membunuhi para mujahidin. Kenapa? Karena para mujahidin tidak mau bayat kepada mereka. Tidak mau bayat kepada mereka. Sehingga dianggap menentang, kemudian dibunuh oleh orang-orang ISIS. Padahal kita tahu, seandainya, seandainya orang-orang ISIS ini sah khilafahnya menjadi khalifah kaum muslimin di dunia ini, maka kalau ada orang yang tidak mau baiat tidak otomatis menjadi murtad. Nabi saw mengatakan, "Man mata wa laisa alaihi unuqihi bai'ah, famata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang meninggal dalam keadaan tidak ada bayat di atas kepalanya, di atas pundaknya, maka dia meninggal dalam keadaan meninggal jahiliyah. Para ahli ah, para apa namanya syurahul hadis seperti Ibnu Hajar Kemudian Al-Imam Nawawi dan yang lainnya menyatakan yang dimaksud dengan mati jahiliyah bukan mati dalam keadaan kafir. Tetapi mati sebagaimana orang-orang jahiliyah yang mereka tidak punya imam. Mati dalam keadaan dalam keadaan kondisi kehidupan kacau tidak ada imam yang menuntun mereka. Bukan meninggal dalam keadaan murtad dan bukan meninggal sebagai orang jahiliyah bukan. Oleh karenanya Rasulullah SAW menggunakan apa namanya masdar apa namanya hayah mitatan fi'lah. Fi'lah artinya apa? untuk tasbih dan ini dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Artinya mereka meninggal sebagaimana bukan mati jahiliyah tidak, sebagaimana meninggalnya orang apa? jahiliyah. Seperti dalam dalam kita kalau kita belajar bahasa Arab dikatakan jelas tu jil saltal ulama. Saya duduk sebagaimana duduknya ulama. Bukan berarti saya ulama, tetapi saya gaya duduknya seperti duduknya siapa? ulama. Ya. Jadi itu adalah menunjukkan apa namanya? Eh, eh, penyamaan tasbih dan orang yang meninggal tidak berbayat bukan berarti orang yang murtad apalagi orang yang kafir. Ya. Oleh karenanya dan ini kenyataan yang kita hadapi juga di tanah air kita ada sebagian kelompok yang barang siapa yang tidak berbayat kepada imamnya maka dikafirkan. Kita bilang imammu siapa yang angkat? Kamu tiba-tiba bikin negara ngaku punya imam terus yang tidak masuk golonganmu tidak baik dikatakan kafir. Saya ingin tahu imam ini siapa, bagaimana kemampuannya, bagaimana hafalannya, bagaimana ilmu agamanya. Apakah kita bikin negara kumpul seribu orang, dua ribu orang, lima ribu orang, sepuluh ribu orang, bikin negara begitu mudahnya? Yang anehnya ISIS ini, sebagaimana saya baca tulisan dari uh, para mujahidin di Suriah, orang-orang ISIS menuduh mujahidin di Suriah sebagai khawarij. Dibalik sama mereka. Kenapa? Karena mereka tidak mau bayat kepada siapa? Abu Bakar Al-Baghdadi. Yang tidak bayat kepada imam maka khawarij. Ini benar kalau kalau imamnya benar. Mereka khawarij. Sekarang kita katakan, apa itu khawarij? Khawarij orang-orang yang membangkang keluar dari pemerintahan yang sah. Iya atau tidak? Sekarang mereka ini pemerintahannya sah atau tidak? Tidak sah. Kalau mau diangkat sebagai pemimpin, maka yang lebih utama adalah para mujahidin. Mereka berjuang lebih lama, lebih dahulu. Jumlah mereka lebih banyak. Mereka lebih utama untuk membuat satu negara daripada ISIS. ISIS da daerahnya mana? Wilayahnya mana? Saya tanya, apakah Nabi SAW tatkala di Mekah mengatakan, saya Raja Madinah? Nanti kalau sudah Nabi ke Madinah sudah punya wilayah baru berdirilah khilafah Islamiyah. Ini mereka belum punya daerah, sudah ngaku menguasai Suriah dan Irak. Baru Irak baru 100 orang, berapa ratus orang sudah mengatakan saya raja Suriah dan Irak sekarang jadi khilafah Islamiyah dunia. Jadi bagaimana orang kemudian mendirikan khalifah wilayahnya nggak ada, wilayahnya belakangan katanya. Ya. Terus barang siapa yang keluar, keluar dari mana kamu wilayahnya di situ? Saya tidak pernah keluar, ya dulu memang saya sudah keluar. Kecuali kalau saya masuk wilayahmu kemudian saya keluar jadilah saya khawarij. Makanya aneh orang-orang ISIS menuduh para mujahidin dikatakan sebagai apa? Sebagai uh, khawarij. Dan sikap takfir mereka mengkafirkan terlalu berlebihan. Sampai antum lihat bagaimana para masyayikh yang juga memiliki pemikiran takfiri membantah mereka. Ini para masyayikh saja yang yang mengkafirkan pemerintah Arab Saudi, yang mengkafirkan Raja Fahad, yang mengkafirkan mengkafirkan ulama Saudi, saja membantah mereka. Artinya mereka saja dibantah oleh takfiri, berarti takfiri mereka sudah parah. Bahkan di antaranya saya di sebagian maktok video bahwasanya ISIS ini mengkafirkan Usama bin Laden rahimahullahu taala. Usama bin Laden memiliki pemikiran takfiri ya. Semoga Allah mengampuni dia. Dia mengkafirkan daulah Saudi, ya. mengkafirkan apa? Pemerintah Arab Saudi dan mencela para ulama. Dia saja memiliki pemikiran takfiri dikafirkan oleh ISIS. Bagaimana dengan antum-antum ini? yang sudah mengkafirkan saja masih dikafirkan oleh apa? ISIS. Oleh karena mereka sangar. Ya, ada yang tidak setuju tinggal bunuh, ada yang tidak setuju tinggal apa? Gorok. Ya. Seperti mereka mengaku kami telah di Irak, ya, telah di Irak telah melakukan kemenangan-kemenangan. Ini sebagian seperti Ustaz Abu Sa'ad Hafizahullah telah menjelaskan ini kedustaan. Ya, di Irak sudah banyak orang berperang, mereka jumlahnya sedikit. Sementara seakan-akan kemenangan tersebut dari ISIS padahal tidak. Cuma banyak para mujahidin tidak di tidak diupload apa namanya tidak diangkat mereka tidak sebut-sebutkan jasa mereka mereka perang tanpa menyebut tanpa menyebar-jebarkannya di mana di internet sementara isi sedikit-sedikit foto sedikit-sedikit di shooting sedikit-sedikit disebarkan sehingga membuat image kepada masyarakat seakan-akan mereka yang berjasa ya dalam mengalahkan orang-orang di Irak atau berjasa dalam mengalahkan orang-orang uh, misalnya di Suriah tidak benar para mujahidin sejak dahulu justru mereka datang menghambat kerjaan para mujahidin yang menyirikan para mujahidin yang ada di Suriah untuk memerangi mereka ragu-ragu. Tapi mereka kalau membunuh mujahidin tidak ragu-ragu. Kenapa murtad semuanya? Sehingga kita sedih tatkala melihat gambar bagaimana atau foto atau video seorang yang berjenggot menyembeli orang yang ber berjenggot. Yang menyembelih mengatakan la ilaha illallah, yang mau disembelih juga mengatakan apa? La ilaha illallah. Yang menyembelih mengatakan Allahu akbar, yang menyembelih disembelih juga mengatakan apa? Allahu akbar. Menyedihkan ini. Mengerikan takfir mereka sangat apa? Sangat sangat mengerikan. Karena ikhwani fillah Allah yakum mereka adalah fitnah ya maka kita jangan terpedaya ya lihat mereka di antara ciri-ciri yang disebut oleh Nabi tentang orang-orang Khawarij mereka apa Ya turukuna, ya, ya yuqatiluna al-muslimin wa yatrukuna ahlul authan mereka memerangi orang-orang muslimin dan mereka meninggalkan orang-orang penyembah berhala kalau mereka adalah mujahidin yang sejati harusnya mereka memerangi Bashar Asad sampai titik darah yang penghabisan kalau mereka mujahidin yang sejati harusnya mereka memerangi Yahudi sekarang dia sampai titik darah penghabisan. Namun mereka mengatakan kami memerangi orang-orang murtad dahulu sebelum orang kafir. Yang murtad itu siapa ya? Banyak yang murtad tersebut. Hamas murtad. Ya, kita bilang Hamas mungkin punya kesalahan tapi tidak sampai pada derajat apa? Murtad. Mujahidin mungkin punya kesalahan tidak sampai pada derajat apa? Murtad. Kemudian Saudi murtad. Ya, semuanya murtad. Yang tidak murtad cuma mereka. Kalau mereka sampai ke sini antum juga jadi murtad kalau tidak bayar sama mereka. Oleh karenanya pemikiran takfir mereka sangat mengerikan dan kita seumur hidup tidak pernah menemukan pemikiran takfir sesadis sekarang ini. Sampai sekarang kita melihat situs-situs yang ada di internet yang biasanya tukang mengkafir-mengkafirkan pemerintah, bantah mereka. Contohnya situs Ar-Rahmah yang kerjaannya mengkafir-kafirkan apa? Mengkafirkan pemerintah, mengkafirkan presiden, mengkafirkan pegawai negeri. Sekarang membantah mereka. Ya berarti takfirnya sudah parah. <laughs> Sampai takfir aja bantah apa? Takfirik. Oleh karenanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya dari segala fitnah ma dhahara minha wa batan baik fitnah yang nampak maupun fitnah yang tersembunyi dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita husnul khatimah dan saya ingatkan kepada ikhwan apapun yang terjadi fitnah apa yang terjadi yang penting kita beribadah selama kita beribadah selama kita tidak meninggalkan sholat malam sementara selama kita menyisikan waktu untuk ikut pengajian selama selama kita menyisikan waktu untuk baca Al-Quran maka insya Allah Allah menjaga kita kalaupun kita akhirnya toh meninggal maka meninggal dengan kemuliaan adapun kalau kita datang fitnah datang fitnah sementara kita tidak bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kita meninggal maka kita mati konyol demikianlah para hadirin mati Allah subhanahu wa ta'ala kajian kita pada kesempatan kali ini wabillahi taufik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh